Fawada'aha inda rajulin fil masjid. Maka dia pun menyerahkannya kepada seorang lelaki dalam masjid. Fa faji'tu fa akhadtuhu biha. Maka aku pun mendatanginya dan aku pun mengambilnya kemudian aku membawakannya kepada bapaknya tadi. Maka bapaknya pun berkata, "Faqala wallahi ma iyyaka aradtu." bukan langkau yang aku inginkan. Fakhasamtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mendebat dari depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laka ma nawaita ya Yazid." Sini syahidnya bahwasanya setiap orang bersedekah dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Dan juga di sini bolehnya seorang anak mengambil sedekah dari sedekahnya orang tuanya. Walaka ma akhadta ya ma'an. Dan bagimu apa yang telah engkau ambil wahai ma'an. Rawahul Bukhari dan kita telah membacakan faedah hadis tersebut dan insya Allah kita akan membaca satu hadis yang hadis ini terbilang lumayan panjang kita akan membacakannya mudah-mudahan kita bisa mengambil pemahamannya dan juga kita bisa mengamalkannya al muwaffaq man waffaqahullah قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الحديث السادس وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص dari sahabat Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas ya Sa'ad bin Abi Waqqas Malik ibni Uhaiba ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah Ibni Kilab, Ibni Murrah, Ibni Ka'ab, Ibni Luwai, Ibn Al-Qurashi Az-Zuhri. Radiyallahu anhu ahadil asyrata al-masyhur lahum bil jannah. Radiyallahu anhum. Bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini ini adalah salah satu dari sepuluh sahabat yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan bahwasanya sepuluh sahabat tadi akan masuk surga langsung tanpa dihisab <clears throat> dan kita telah mengetahui sepuluh sahabat tadi dan kita tidak menjelaskannya pada pertemuan ini. أهل العشرة المشهود لهم بالجنة قال dia berkata Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi dia berkata Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendatangiku Ya'uduni ama hajatil wada' min waj'in istadda beliau menjengukku pada haji wada yang mana aku pada saat itu katanya sedang sakit keras min wajahil Dabi sedang dalam keadaan sakit keras atau sakit kritis fakultu maka aku pun berkata siapa ini saat ya Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini qad balagabi minal waj'i Matara Sesungguhnya aku dalam keadaan sakit parah dalam keadaan sakit keras sebagaimana yang engkau lihat atau yang engkau sedang lihat Wa ana malin. Sedangkan aku, ini wa ini bisa wa halia. Dalam keadaan aku sedang memiliki uang. Maksudnya, aku ini adalah seorang yang kaya. Wala yarithuni ibdatun li. Dan tidak ada yang mewarisiku selain satu orang ini anak perwanku jadi dia punya harta yang banyak sedangkan pewarisnya ini pewaris tunggal ya anak perempuan saja tapi nanti kita lihat apakah saat Nabi Waqas ini cuma meninggalkan satu orang perempuan saja apa atas saddaku bisulusai mali apakah aku akan bersodakoh dengan dua per tiga dari hartaku. Maksudnya apakah boleh? Jadi bagusnya itu boleh ke aku bersodakoh dengan dua per tiga dari hartaku. Ya. Kala Siapa yang kala di sini? Rasulullah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "La." Tidak. Qultu, "Fasyatru ya Rasulullah." Aku pun berkata lagi, "Setengah wahai Rasulullah." Tadi dua per tiga tidak boleh ya. Dua per tiga tidak boleh. Maka kalau tidak boleh dua per tiga katanya setengah. Maka apa jawaban Rasulullah? kepala la Rasulullah jawabannya tidak. Qultu aku pun berkata, "Fastulus ya Rasulullah." Sepertiga, ya sepertiga sudah ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Qala at-tulus at thulutsu katsir au kabir." Sepertiga, maksudnya boleh sepertiga. Dan sepertiga ini pun sudah besar ya banyak nanti kan kita jelaskan innaka antadhara warastaka agniya'a khairun min antadharahum alatan ini sebabnya sesungguhnya engkau meninggalkan pewarismu dalam keadaan mereka kaya ini lebih baik dibandingkan engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Yatakaffafun nas. Lagi mereka meminta-minta dengan tangan mereka kepada manusia. Ya, kaf ya, kaf ini tangan. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Ya, Sesungguhnya engkau pun ya tidaklah engkau memberikan nafkah ya. Ini nanti sebutkan nafkah apa saja dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala melainkan illa ujirta 'alaiha melainkan engkau akan diberi pahala dengannya dibalas dengannya. Ya subhanallah. Ini syahidnya ya. tadi bihi wajah Allah. Mengharapkan wajah Allah semata. Ya, nanti kita jelaskan. Hatta mata taj'alu fi fi imra'atik. Sampai apa yang engkau berikan. vivi ini salah ketik kayaknya. Ya. Dua kali fi-nya nih. Hah? Ya. Santa. Hatta mata ja'alu fi fi fi yang pertama ini di ya artinya harfu jar. Kalau fi yang kedua ini mulut ya. Fahu asal katanya. Famun. Ini fi fi imra'atik sampai yang engkau berikan ya ke mulut-mulut istrimu atau ke mulut istrimu. Qala maka siapa nih qala sini? Hmm? Qala hatta mata taj'alu fi fi imratik. Istilah ada qala enggak? Biasa. Hah? Qala maka dia berkata, ya. Fakultu maka aku pun berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya." Kalau di sini seakan-akan tuh yang meriwayatkan hadis dari saat ibn Abi Waqqas wallahu taala Dia mengisahkan tentang cerita siapa tadi? saat ibn Abi Waqqas. Fakultu, "Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Apakah aku ini orang yang tertinggal setelah para sahabatku? Ya, nanti akan menjelaskan apa ini maksud tertinggal di sini. Ya. Qala innaka lan tukhallafa fata'mal amalan tabtaghi bihi Allah illa izdat bihi darajah wa rif'ah. Maka kalau di sini siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, sesungguhnya engkau tidak akan tertinggal ya maka engkau beramal amalan dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala ya melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan dengan amalan tadi daraja Nanti kita jelaskan daraja di sini apa? Warifah. Dan rifah di sini apa? Ya, derajat dan ketinggian. Wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Dan boleh jadi engkau akan tertinggal. Nah, tertinggal di sini apakah sama dengan tertinggal yang di atas? Maksudnya nanti akan kita jelaskan. Hatta yang bika aqwamun. Sampai suatu kaum mengambil manfaat darimu dan kaum yang lain mengambil kejelekan darimu. Maksudnya kaum yang lain merugi Nanti kita akan jelaskan juga siapa kaum yang beruntung tadi dan siapa kaum yang merugi tadi, ya. Kita akan jelaskan. Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, berikanlah kekokohan kepada sahabat-sahabatku hijrahnya, ya. Maksudnya berikanlah kekuatan biar dia terus bisa melanjutkan hijrah mereka. Nanti akan jelaskan maksudnya amdi di sini apa ya? Apa yang maksud amdi di sini? Wala taruddahum ala aqabihim. Dan janganlah engkau memalingkan mereka dari belakang-belakang mereka. Ya, maksudnya di sini kemurtad dan murtad kembali ke belakang. Lakinnal ba'isa Sa'da ibn Khawlah akan tetapi sungguh malang ya saat ini Khallah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yartilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyayangkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih atasnya kenapa an mata bi Makkah bahwasanya dia meninggal di Mekah dalam keadaan sahabat Nabi tadi belum berhijrah ya sangat disayangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi Di sini akan kita jelaskan ya karena mungkin kita melihat waktu jadi kita tidak membaca syarah secara keseluruhannya tetapi kita akan membaca tentang makna-makna syarah tadi ya dan bagi yang bisa membaca kitab, fadl dilihat kitabnya ya. Tapi indah berurutan ini. <clears throat> Qala Syari Inni qad balagha bi minal waja' ma tara. Sesungguhnya ya aku telah mengalami sakit keras sebagaimana yang kau lihat. Ay asabahul wajah al-adim al-kabir. Bahwasanya telah menimpa saat tadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah penyakit yang keras ya, penyakit yang kritis. Wa ana malin katirun au kabirun dan aku adalah orang yang memiliki harta yang banyak ya sini bisa dumalin ya katirun au kabirun ya di atas sini disebutkan bahwasanya wa dumalin saja ya Ay, <clears throat> anna indahu malan kabiran. Ya. Bahwasanya dia memiliki harta yang besar, harta yang banyak. Wala yarithuni illa ibnatun li. Dan tidaklah mewarisiku melainkan seorang perempuan saja. Ini anakku saja ay laisa lahu warasatun bil fardi illa hadhil banat. Tidak ada ya yang mewarisiku melainkan satu orang ini jajak. Allah taala ya istrinya. Yang disebutkan cuma anaknya saja ya, anak perempuannya saja. Bil fardi illa hadhil banat. Ya. Tidak ada mewarisiku secara ketentuan ya, ketentuan faraid dalam hukum waris kecuali perempuan ini saja ya berapa kalau perempuan dapatnya kalau sendiri dari hartanya berapa hmm? Hah? setengah ya dapat ya setengah dari hartanya besar ya kalau dia punya misalnya 1 M berapa dapatnya anaknya berapa 1 M setengahnya berapa 500 juta subhanallah ya ini mungkin banyak hartanya nih ya tidak sembarang banyaknya ya. kalau orang Arab bikin bilang banyak banyak memang betul banyak ya hartanya apa tasaddaqu bi sulusai mali nah, bolehkah aku bersedekah sebesar dua per 3 hartaku ai ini minat salatah ini dua dua bagian dari tiga bagian ya jadi harta tadi dibagi tiga, ya. Dia mau bagi tiga, sepertiga yang tadi untuk anaknya, ya. Dua pertiganya disodakohkan, ya. Ini maksudnya, ya. Jadi dua, ya. Harta, harta tadi dibagi tiga, ya. Misalnya 900 juta ya, dibagi tiga 300, 300, 300. Jadi 600 untuk wakaf di jalan Allah, 300 untuk anak perempuannya tadi. Rencananya kayak gitu. Tapi Rasulullah SAW bilang tidak boleh. Ya. Nanti kita, akan jelaskan kenapa tidak boleh. Qala qultu asyatru ya Rasulullah. Setengah pun, setengah saja wahai Rasulullah. Tadi ya menawar. Kata Rasulullah Syatruni artinya nisfu. Qala la. Tidak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu fasulus sepertiga. Ya. Sepertiga, maka kata Rasulullah SAW, as-sulus wa katir. Ya. Subhanallah ya, bahasa Arab ini bahasa yang indah sekali ya. Jadi kalau sepertiga apa? Tulus ya. Dua pertiga tulus lain. Ya. Ini untuk yang dua. Kalau jamaknya, siapa yang tahu? Jamaknya atlas ya. Jamak atlas. Jamaknya dari sepertiga. Nah, kalau bahasa Indonesia, satu orang apa? Hah? Sepertiga berapa? Sepertiga kan? Dua per tiga, dua per tiga. Tiga per tiga, tiga per tiga. Ya. Nah, kalau misalnya seperti orang satu laki-laki apa? itu laki-laki. Hah? Satu orang laki-laki apa namanya? Bahasa Arabnya? Rojulunnya, rojulun. Satu orang laki-laki. Dua orang laki-laki, rojulain. Subhanallah ya. Tinggal tambah iya sama nun. Tiga orang laki-laki, Berarti tiga orang laki-laki rijal. Ya, subhanallah ya. Indah ya bahasa Arab ya. Coba kita satu orang laki-laki ya. Satu orang laki ya satu orang. Dua orang ya dua orang, tiga orang tiga orang. Tapi bahasa Arab subhanallah tinggal menambah rojul, rojul lain ya. Ini keindahan bahasa Arab. Jadi kalau jamaknya orang-orang gimana? Orang-orang. Ya kan? Kalau jamaknya apa? Orang-orang gimana? Jamaknya apa? Ubun. Ubun. <laughs> Subhanallah ya. Ini indahnya bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab itu di sana barang siapa yang dia pintar bahasa Arab, maka ketika dia akan membaca Al-Qur'an, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terasa indah ya terasa indah maknanya dan juga kalau didendangkan kalau disuarakan subhanallah indah sekali Al-Qur'an itu ya ya subhanallah makanya apa Al-Qur'an itu asyifa wa huda penyembuh penyakit jadi kalau orang sakit ya dikasih kesenangan kasih keindahan kebanyakan sembuh ya makanya kata dokter Pak ini penyakit Bapak ini bawa senang aja jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu banyak ini, itu. Ketika senang sembuh ya subhanallah. Ya. Quran juga ini mengindah memang, menyenangkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai kesembuhan ya dan mujarab ya. Al-Qur'an memang penyembuh. Qauluhu apa tasaddaq ya. Ai u'tihi sadaqatan فمنع Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min dalika? ini bolehkah aku bersedekah ini aku bolehkah memberikan sedekah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari yang demikian kenapa ini sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kenapa tidak boleh lebih dari sepertiga ya li'anna sa'dan fi tilkal hali kana maridon. ya marad marid maradan yakhsha minhul maut karena saat pada saat itu dia dalam keadaan sakit yang sakitnya ini dikhawatirkan akan menyebabkan kematian ini marul maut ini kalau menyebutnya maradul maut atau maridul maut jadi memang sakit ini kita parah sudah kritis kalau bisa dibilang tuh ya sudah hampir koma ya tinggal menunggu ajal aja nah ketika dia sakit tadi ya ulama menjelaskan ketika dia sakit keras maka la yajuzu ayyatasaddaq bi aktar min tulus ya ketika dia sakit keras sakit yang tadi memperkirakan dokter memperkirakan dan siapapun memperkirakan bahwasanya tidak bakal lama lagi dia hidup, maka tidak boleh dia berwasiat mewakafkan sedekahnya lebih dari sepertiga. Ya. Lebih dari sepertiga. Ya. Kalau dia hampir meninggal, kemudian berwasiat, maka ini tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, pertanyaannya, kalau dia dalam keadaan sehat, boleh tidak dia mewakafkan seluruh hartanya? Boleh. Dalilnya? tuh ya. Jadi kalau dia dalam keadaan sehat, ya, ingat juga ini. Abu Bakar ya, dikenal dengan tawakalnya yang paling kuat. Makanya dia diberikan gelar As-Siddiq ya orang yang terbaik setelah para nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau bergelar siddiq berarti ini orang yang terbaik setelah para nabi dan para rasul. Ya. Perlu diketahui kalau dia di bergelar as-siddiq, siddiqah atau siddiq, maka terbaik setelah para anbiya dan para rasul. Nah, Abu Bakar ini punya tawakal, ya. Dan juga kalau ingin mewakafkan seluruh hartanya, dia juga harus ya memprediksikan, memperkirakan kira-kira ada tambahan uang lagi enggak kalau diseluruhkan, seluruhnya diwakafkan. Kira-kira bisa hidup enggak ya? Diperkirakan juga ini selain tawakal tadi, ada sebabnya juga. Ya, misalnya masih punya pekerjaan ya dan seterusnya. Dan ini dianjurkan ulama Ya, kalau dia memang mau mewakafkan seluruhnya, maka dia juga selain tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang kuat-kuat tawakal tadi, dia juga melakukan sebab, ya. Ada sebabnya. Ya, jadi ini dibedakan ya. Jadi jangan nanti menghalangi orang. Udah boleh kamu berwakaf seluruhnya atau setengahnya. Ya. Tapi yang dimaksudkan dari hadis ini ketika dia sakitnya berarti sakit keras ya yang mengkhawatirkan akan menimpanya nanti akhirnya kematian tadi. Sebabnya kenapa? Kalau dia tidak boleh mewakafkan setelah dia sakit keras, ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lianna malahu qad ta'allaqa bihi haqqul ghair wa humul warasah. Ini sebabnya dikarenakan hartanya tadi sudah terikat ya ya sudah terkait dengan hak yang lain haknya siapa tadi haknya para waris tadi ya haknya para waris ya di sini juga kita ambil faedah bahwasanya ketika kita mau bersodakoh ya ketika kita bersodakoh kita lihat dulu ya kita lihat keadaan dulu kalau kita dalam keadaan sakit keras maka ini tidak boleh kita bersodakoh lebih dari sepertiga ya dan kalau kita dalam keadaan sehat ya ini boleh kita bersodakoh lebih dari sepertiga ya. Ya. Karena apa? Kalau sehat, ya kita masih bisa hak waris nanti ya setelah kita meninggal. Ya. Nah, kalau kita sehat, alhamdulillah diberikan kesehatan, harta-harta milik kita masih. Ya. Bukan harta miliknya si waris. Kenapa? Karena kita masih sehat. Kalau kita mau meninggal mau mewakafkan harta ini kata ulama bisa jadi hilah, bisa jadi makar, tipu muslihat, tipu daya agar si pewaris tadi mendapatkan cuma sedikit saja. Ya, bisa jadi. Karena banyak yang misalnya punya istri banyak misalkan karena dia tahu istrinya ini kalau dikasih uang ini bisa ini dan itu, jadi dia mencoba ya ini makar ya menipu makar bisa juga dengan cara tadi mewakafkannya bisa juga dia menceraikannya ya dan kata ulama ya dan ini yang roji kalau dia sakit keras ya tidak boleh dia mewakafkan hartanya tadi lebih dari sepertiga ya dan juga di sini ya pendapat Abu Bakar radhiyallahu an dan ini pendapat yang dipilih oleh, oleh Syekh Al Utsaimin bahwasanya qala Abu Bakrin arda ma Allah li nafsihi bahwasanya aku lebih ridha sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap pembagian terhadap dirinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ridha ketika dibagi berapa? Harta gonimah atau harta faid seperlima ya seperlima jadi ini katanya yang lebih bagus kalau tadi dia meninggal mau meninggal sakitnya mau meninggal tadi maka yang lebih bagus dia mensedekahkan seperlima ya sepertiga boleh tapi yang lebih afdal dan ini yang disahihkan oleh para ulama juga bahwasanya sebaiknya dia mewakafkan ketika dia sakit keras tadi berwasiat untuk seperlima dari hartanya diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Ya, dipahami. Ya. Ada yang masih belum paham? Kalau paham kita teruskan ya. Insya Allah paham ya. ثم قال رسول صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير min antazarahum alatan yatakaffafun nas yatakaffafunan nas ya bahwasanya seseorang atau dia tadi Sa'ad bin Waqqas dia ini jika dia meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan kaya ini lebih baik ya dibandingkan dia meninggalkannya dalam keadaan miskin lagi meminta-minta kepada manusia ya. Di sini juga bahwasanya ya jangan dikira ya orang yang mewariskan harta tadi ya mewariskan harta kepada ahli waris tadi ini jangan kira tidak dikasih pahala ya jangan dikira tidak dikasih pahala dia juga dikasih pahala kenapa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khairun lebih baik ya kalau lebih baik ini apa bisa di dunia dan juga di akhirat ya min antadzarhum dibandingkan kamu meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan miskin tadi makanya di sini tadi kembalikan kepada niat ya dan juga jangan lupa kita kita hendaknya berwasiat ya karena harta ini banyak kejadiannya. Gara-gara harta warisan, gara-gara harta gonogini dan seterusnya, banyak ya. Bahkan saling bertumpahan darah. Na'udzubillah. Kita berlindung dari ini. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beri wasiat. Ya, berwasiat kita. Kalau kita punya harta yang banyak, wasiatkan. Ya. Tulis wasiat ini untuk si fulan ini untuk fulan ini untuk fulan ya berdasarkan hukum Islam dan juga kalau kita ingin mewakafkan juga tadi sepertiga tadi ya dari wasiat kita tadi ya kalau wakaf tadi ingatkan diwakafkan setelah kita meninggal dunia ya tadi ini tidak boleh lebih dari sepertiga kalau mau mewakafkan sebelum kita meninggal dunia di dalam keadaan sakit keras, maka boleh ya seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Dipahami. Kenapa kalau dia mewakafkan tadi apa? Karena dia mengambil haknya siapa? Ahli waris. Ya. Haknya ahli waris tadi. Haknya ahli waris yang dia ambil karena harta tadi bakal menjadi miliknya ahli waris bukan milik dia lagi karena dia apa? Tidak bisa lagi menggunakannya. Kalaupun dia masih sehat, bugar, alhamdulillah, terserah ya. Sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, dan juga diringi dengan niat yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Khairun min antadrahum alatan. Ya. Ini li'annaka idza taraktal mal lil warasah intafa'u bihi wa hum aqarib. Wa in tasaddaqat bihi intafa'a bihil aba'id. Wa in tasaddaqta bihi intafa'a bihil aba'id. Ya. Karena kata Syekh Utsaimin, jika engkau meninggalkan harta warisan ya engkau akan memberikan manfaat kepada siapa? Kepada keluargamu, akaribmu, karib kerabatmu, anak, istri, dan seterusnya, bapak, ayah, ibu, kakek, dan seterusnya. Ya. Dan ini lebih utama, ya, sudah kita bahas kemarin, lebih utama bersedekah kepada siapa? Kepada keluarga yang terdekat. Ya. Lebih baik memberikan manfaat kepada keluarga yang terdekat. Dilihat dulu keluarganya, yang mana yang pantas aku berikan sodakoh ya pada hadis kemarin. Nah ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika kamu meninggalkan harta ya untuk warisan yang menerima siapa? Yang waris keluarganya sendiri, darah dagingnya sendiri, ya ataupun garis keturunannya ataupun baik yang ke atas maupun ke bawah dari dirinya sendiri, ya Nah, kalau dia bersedekah ya, jika dia bersedekah, maka dia memberikan manfaat pada siapa? Orang lain yang bisa memanfaatkannya ya. Ini keutamannya dan kita mengetahui keutamaan bersedekah memberikan zakat, infak dan seterusnya kepada yang lebih dekat. Ya. Ya. Misalkan ada keluarga yang miskin, ini lebih utama. Tidak ada keluarga yang miskin, cari yang terdekat dari keluarga jauh. Tidak ada keluarga jauh yang miskin, cari yang terdekat dari apa? Dari boleh tidak langsung menyeberang kita berzakat ke negeri seberang sana? Cari yang satu daerah dulu ya, daerah tempat tinggal kita. Tidak ada sama semua rata, kaya semua. Nah, ini kata ulama boleh dia mewakafkan ke negeri seberang atau ke daerah yang lain, ya, karena tidak ada yang berhak menerima zakat di situ. Semuanya kaya. Dan ini terjadi di zaman siapa? Di zamannya Umar bin Abdul Aziz ya. Subhanallah. Tidak ada yang mau menerima zakat coba. Masyarakatnya itu tidak ada yang mau mah menerima zakat semuanya merasa mampu bingung jadinya membalik zakat kemana di zaman tersebut subhanallah ya betul sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya engkau dia salah salam bersabda engkau akan melihat nanti di zaman yang seorang tim melimpah ruah harta kaum muslimin ya subhanallah itu melimpah ruah sekali di zaman tersebut Wa qawluhu ya Rasulullah belum lagi ya. Ini disebutkan sini. Wa innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi bihi wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fi imra'atik. Dan engkau tidaklah menafkahkan nafkah ini sahidnya tabtaghi bihi wajhallah tabtaghi biha wajhallah ya ingatkan ini ketika kita kerja ketika kita mau berangkat kerja, ketika kita mau atau sedang bekerja, ya. Jangan lupa nanti nafkah. Kita mencari nafkah. Ya. Kenapa? Wajah Allah Subhanahu wa taala ingin menghidupi keluarga kita, memberi makan dan seterusnya. Ya. Kita mengikhlaskan dari kerja kita dan seterusnya dari usaha-usaha kita ya karena kewajiban kita sebagai seorang suami sebagai seorang ayah sebagai seorang anak juga ketika orang tuanya sudah tidak mampu lagi kewajiban kita memberi nafkah kepada mereka maka hendaknya ya dan ini nasihat bagi anak sendiri juga dan bagi kalian semua hendaknya jangan lupa ini diniatkan diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala Ya. Ini azan betulan ya? Azan dulu ya, nanti kita bahas sedikit, sedikit lagi insyaallah. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajalla illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fi imratik. Ya. Dia tidaklah memberikan nafkah ya kecuali dengan mengharapkan wajah Allah ya melainkan dia akan diberikan balasan padanya sampai yang dia berikan ke dalam mulutnya istrinya atau ke dalam mulut istrinya ay hatta luk hatta luqmata hatta al-luqmati allati tat'amuha imroat ya tat'amuha atau tut'imuha imra'atak tujar 'alaiha sampai sampai apa sebuah suapan ya yang kita kasihkan ke istri kita ya dan ini juga ya dan ini nah, merupakan keistimewaan Islam ya. Sampai satu suapan yang kita kasihkan ke istri kita, misalnya kita kerja, tidak mampu kita menghasilkan uang, ya, tapi cuma sesuap aja, sesuap nasi, ya. Ini juga Allah Subhanahu Wa Taala kasih ganjaran, ya. Kenapa? Karena niat ikhlas, ya. Tapi kalau dia tidak niatkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin pulang istrinya bilang apa? Kok cuma sesuap saja? Ya. Sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dapat cemoohan dari istrinya lagi. Ya. Tapi diajarkan istrinya ya, diajarkan dan didoakan istri supaya menjadi orang yang sabar ya. Diajarkan istri untuk bersabar ketika mengalami masa pacaklik ya, Wallahu ta'ala bisawab. Melainkan apa? Engkau akan diajar atasnya. Diberikan ganjaran tu'jar alaiha. Diberikan ganjaran atasnya. Ida qasatta tabiha wajallani. Ketika engkau memaksudkannya dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Subhanallah ini. Ya. Subhanallah. Berpahala ya istri senang kita juga tidak capek ya istri malah dibikinkan uangnya dibikinkan macam-macam subhanallah nikmat ya Islam coba agama lain lah ada yang kayak gini <clears throat> Wakadali kaidan fakta fakta ala auladik dan sama saja juga ya bukan cuma istri ini istri ini apa cuma permisalan saja kenapa karena kita ketika kita menikah wajib kita mencari nafkah pada istri ya. Dan juga kita ketika memberi nafkah pada anak-anak kita, memberi nafkah kepada kedua orang tua kita, memberi nafkah kepada saudara-saudari kita. Ini juga akan mendapatkan pahala ya. Ya. Dalam satu rumah misalnya berapa orang? Sudah. Ya, kalau kita main hitung-hitungan kalikan aja ya. Kalikan lima dalam rumah. Masya Allah. Lima pahala ini belum lagi lipat gandakannya nanti tergantung niatnya tadi. Ya, kalau main hitung-hitungan. Kalau pahalanya bisa dihitung, ya. Subhanallah, Islam mudah ya. Mencari pahala mudah. Tsumma qala, nah ini tadi. Ukhallafu ba'da ashabi, ini. Apakah aku akan tertinggal setelah para sahabatku ini ukhallafu ba'da ashabi ay hal ata'akhkharu ba'da ashabi fa'amutu bi Makkah. Apakah aku akan tertinggal? Apakah aku akan ditinggalkan oleh para sahabatku dan aku pun meninggal di Makkah Ya. Ya, di sini maksudnya tertinggal tadi bahwasanya beliau ditinggal di Mekah ya ya ditinggal di Mekah tidak ya tidak bisa melanjutkan hijrahnya ke Madinah ya dan juga ya di sini nanti kan kita dapatkan faedah bahwasanya jika dia meninggalkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala ya jika dia meniatkan meninggalkan sesuatu lillahi taala ya. Meninggalkan sesuatu lillahi taala maka sepantasnya dia jangan lagi mengambil yang dia tinggalkan tadi. Ya. Ya. Nanti akan disebutkan contohnya di sini. Wal'allaka an tukhallafa Sini kita jelaskan dulu. Lau furidu annaka khullafta. Ya. Kalau seandainya engkau ditentukan atau ditakdirkan bahwasanya engkau tertinggal dan tidak mungkin engkau akan keluar dari Mekah ini ya sambungan hadisnya tadi apa tadi Qala innaka lan tukhallafa fata'mal amalan tabtaghi bihi wajhallah illa izdatta biha darajah wa rif'ah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ya, engkau tidak akan meninggal engkau tidak akan ditinggalkan. Maka beramalah beramalah dengan amalan ya, beramalah dengan amalan ya, di kota Mekah tadi engkau tidak mendengar maka beramalah dengan amalan ini syaitnya lagi tapi tadi bihi wajah Allah yang amalan tadi diniatkan juga bah mencari wajah Allah Subhanahu wa taala illa izdatta biha darajah warif ahya ini hadisnya agak panjangnya susah juga merojahnya itulah hafalan namanya hafalan ya sering berkhianat ya hafalan ini sering berkhianat makanya para ulama tadi ulama hadis beliau saking takutnya salah dalam menghadiskan sesuatu beliau membacakan hadisnya dengan buku yang ditulisnya ya subhanallah ya padahal hafalannya mungkin-mungkin kebanyakan mereka mungkin kin kin sudah ya Kemana saja beliau hafal. Bahkan sebutkan seorang ulama yang hafalnya sangat mungkin ketika dua orang berkelahi. Dua orang ini bukan orang Arab ya, berkelahi ini Dua orang ajam. Artinya bahasanya bahasa asing. Karena pernah didengar lagi dalam telinganya. Lewat, orang yang berkelahi. Akhirnya bingung cari saksi siapa saksinya. Oh iya tadi, imam tadi lewat. Kata imam tadi, Aku tidak mengerti hafalan mereka. Nah, gimana hakim ini memutuskan? Tapi kata imam tadi, aku hafal perkataan mereka, dihafal dari awal sampai akhir. Subhanallah. Padahal bahasa asing. Ya, subhanallah. Makanya imam tadi juga ketika masuk pasar dia menutup telinganya, disumbal telinganya. Ya. Karena takut tadi masuk masuki menghancur hafalannya tadi. Nah, kalau kita subhanallah ya, hafalnya tumbal tumbalik ya. Kalau mereka sekali sekali dengar apa? Hafal masya Allah. Al barokah minallah. Al barokah minallah. Ya tadi di sini melainkan engkau akan diberikan ditambahkan derajat ya. Derajat di sini dimaksudkan apa? Jannah ya. Tempat al makan kata lama Kalau derajat di sini derajatnya al makan ya tempat jannah kalau rif'ah kalau rif'ah ini makom jadi dia memiliki kedudukan posisinya apakah dia posisinya disejajarkan dengan para ambia apakah posisinya disejajarkan para siddiqun apakah posisinya disejajarkan dengan syuhada dan seterusnya ya ya dipahami ya ini sudah panas semua ya? kalau panas kita berhentikan aja Gimana? Terus sedikit atau sudah kelamaan? Serah ini. Opsinya dua. Teruskan atau nanti kita sambung pada pertemuan yang lain. Hah? Iya. Panjang lagi lah kita sebutkan dengan pertemuan yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini ya diberikan pemahaman dan juga kita bisa mengamalkannya ya. Jadi maksud Pak tadi dia tertinggal ya di Mekah, tidak mampu keluar dari Mekah dan melanjutkan hijrahnya. Ya. Dan nanti kita sebutkan bolehkah kita ketika meninggalkan sesuatu nanti bolehkah kita mengambil lagi yang kita tinggalkan tadi? Ya. Maka jawabannya terlama tidak boleh. Ya, tidak boleh lagi ketika dia berniat ya, berniat hijrah dari kota Mekah meninggalkan hartanya, meninggalkan tanahnya, meninggalkan siapa saja, apa saja dari harta miliknya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus melanjutkan niatnya tadi dan tidak boleh ya mengambil kembali harta atau tanah dan seterusnya. Ya. Inilah subhanallah subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka syai'an lillah uridalahu lahu khairun khairun minhu. Ya. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu akan menggantinya yang lebih baik. Ya, dari yang dia tinggalkan tadi. Dan janji Allah ini pasti ya. Janji Allah ini pasti dan pasti. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu